Tujuan mereka supaya para wali ini mendekatkan diri diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala katakan perbuatan semacam ini adalah perbuatan kesyirikan. Nah, ini dalam ayat dalam akhir ayat Allah katakan Inna Allah la yahdi man huwa kalibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta dan juga orang-orang kafir. Allah katakan orang yang menjadikan wali-wali sebagai sesembahan yang mereka katakan wali-wali ini mendekatkan diri diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah katakan orang semacam ini dusta. Dan orang semacam ini kafir. Nah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun bagaimanapun alasannya. Nah, baik itu yang jadikan tandingannya malaikat ataupun yang jadikan tandingannya para anbiya, para rasul. Tidak boleh. Al ibadah hakun lillahi subhanahu wa ta'ala khalisah. Ibadah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terus. Nah. Dan juga disebutkan dalil tentang syafaat surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i عِنْدَ indallahi mereka orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan kemudaratan kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan mereka para wali-wali tersebut adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang musyrik. Mereka meyakini bahwa para wali yang mereka sembah, para wali yang mereka ibadahi tidak memberikan kemudaratan dan tidak memberikan kemanfaatan. Nah, akan tapi mereka mengatakan mereka para wali tersebut adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ini pernyataan orang-orang musyrik. Mereka meyakini para wali yang telah meninggal tersebut atau sembahan-sembahan yang mereka ibadahi tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa akan tapi mereka menjadikan semuanya sebagai Mudah-mudahan para wali ini memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan mereka. Nah, sehingga jangan tertipu dengan orang yang dia datang kepada kuburan, kemudian meminta-minta kepada kuburan. Ketika kita ingatkan, tidak boleh. Yang meninggal ini tidak bisa memberikan kemanfaatan. Tidak bisa memberikan kebenaran kepada kamu Kemudian dia mengatakan, iya saya juga, saya juga tahu. Orang yang meninggal ini tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada saya. Tidak bisa memberikan kemudahan kepada saya. Akan tapi saya melakukan ini semuanya. Mudah-mudahan yang di kuburan ini, para wali ini, orang soleh ini menjadi pemberi syafaat kepada saya di akhirat nanti. Kan saya indah ya. Nah, padahal ungkapan semacam ini Allah katakan dalam surah Yunus ayat 18 ini adalah ungkapannya orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik mereka menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini sesembahan sembahan tersebut tidak bisa memberikan kemudaratan, tidak bisa memberikan kemampatan, akan tapi mereka menyatakan mudah-mudahan para wali atau orang-orang soleh yang telah meninggal ini di akhirat nanti memberi syafaat kepada kami di Allah. Nah, sekali lagi katakan ini adalah perbuatannya orang-orang musyrik. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa syafa'atu syafa'atan. Syafa'ah ini ada dua macam. Ada syafa'atul manfiyah wa musbitah ada syafa'ah yang menfiyah dinafikan ditiadakan ada juga syafa'ah yang musbitah yang ditetapkan nah namanya ya syafa'ah ada yang hak ada juga yang batil syafa'ah yang benar ada juga syafa'ah yang batil yang salah syafa'ah yang benar dan juga sah قال الشيخ رحمه الله تعالى فالشفاعة المنفية ما كانت تذلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله Syafaah yang dinafikan, yang ditiadakan. Yaitu syafaah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaah yang manfiah. Nah, diminta dari selain Allah pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Ya ayyuhalladzina يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Wahai orang-orang beriman infaqanlah dari apa-apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli padanya. Tidak ada juga teman setia dan tidak ada juga syafa'ah. Di sini sebutkan tidak ada syafa'ah. Maksudnya tidak ada syafa'ah yang manfiyah. Syafa'ah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal kafiruna humul zalimun dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Dikarenakan mereka menetapkan peribadahan kepada selain yang berhak diibadahi. Dikarenakan makna daripada al-zulmu zalim wal usyai'in fi ghali menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini iya, zalim. Nah, sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka dikatakan orang-orang zalim dikarenakan menempatkan peribadahan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tempatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga pantaslah mereka disebut sebagai seorang zalim. Perlu diketahui al-zalim ini ada yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Lalu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yaitu kesyirikan, kekafiran. Ini yang paling besar. Allah katakan inna syirka la dzulmul adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini kezaliman yang sangat besar berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya kezaliman dalam masalah kabair melakukan dosa-dosa besar. Melakukan dosa-dosa besar. Ini kezaliman. Kemudian setelahnya melakukan soroir dosa-dosa kecil. Ini termasuk kezaliman-kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak seorang hamba. Dan ini berkaitan dengan tiga perkara. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dalam hajatul wada'nya, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kehormati yaumikum hala, fi sahrikum hada, fi baladikum hala. Rasul mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian terhormat atas kalian. Haram untuk ditumpahkan darahnya. Haram untuk diambil hartanya tanpa dengan hak. Haram untuk dilecehkan, dihinakan kehormatannya tanpa dengan hak. Seperti itu hormatnya hari kalian ini Rasulullah. Hari apa ketika Hari yang terhormat. Hari yang Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Hari yang dikabulkan doa-doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kahurmati yaumikum hada. Fisahrikum hada. Seperti terhormatnya hari kalian ini. Dan bulan kalian ini. Yaitu bulan Julhijjah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya Rasulullah SAW mengatakan. Ma min ayamin. Al-amal salih fiha. Ahabu ila Allah. Tidaklah dari suatu hari yang amalan soleh padanya lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai minal asil akhir daripada sepuluh pertama di bulan Dzulhijjah. Amalannya berlipat ganda. Bahkan lebih afdol daripada jihad bismillah. Sampai sahabat mengatakan, Qalu ya Rasulullah, Iya. Sampai sahabat mengatakan, "Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah?" Mereka mengatakan, "Tidak juga jihad fi sabilillah wa Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah menyamai pahala amalan yang dilakukan pada hari hari tersebut. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yalzi min dalika syai'un kecuali seorang yang keluar dari rumahnya untuk jihad membawa dirinya dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun dalam hal itu. Dalam artian dia mati syahid, hilang jiwanya, hilang hartanya. Nah, sampai dikatakan semacam itu. Jihad fisabilillah tidak menyamai amalan-amalan yang dilakukan pada hari tersebut. Kecuali orang yang mati syahid. Kalau mati syahid lebih ampuh daripada orang yang mengamalkan amalan hari-hari tersebut. Nah, apalagi kalau seandainya dia mengamalkan jihad fisabilillah pada hari-hari tersebut kemudian mati syahid. Tentu di sini keutamaan di atas keutamaan. Nah, jika Rasulullah mengatakan terhormatnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian seperti terhormatnya bulan kalian ini. Bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada. Di negeri kalian ini. Negeri mana ketika itu? Negeri Mekah. Negeri yang disucikan. Yang disebut dengan Al-Haram. Nah, negeri yang penuh dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana ada Masjidil Haram. Orang yang sholat di dalamnya berlipat ganda pahalanya sampai seratus ribu pahala dibandingkan orang yang sholat di masjid yang lainnya. Nah, keutamaannya luar biasa. Maka sekali lagi kezaliman berkaitan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tiga perkara tadi. Yang pertama berkaitan dengan darah-darah manusia. Tidak boleh menumpahkannya tanpa dengan haknya. Baik membunuh, memukul, melukai dan lain sebagainya. Tidak dan juga yang kedua berkaitan dengan harta harta manusia. Tidak boleh dia mencuri hartanya tidak boleh juga merampoknya. Atau menggosok. Ataupun melalai-lalaikan hutang. pada sudah jatuh temponya. Nah. Rasul mengatakan. Matlul zulmun. Orang yang kaya. Kemudian dia menangguh-nangguhkan hutangnya. Padahal sudah jatuh temponya. Ini termasuk kedoliman. Nah. Dia mampu membayar hutangnya. Kemudian jatuh temponya. Kemudian dia nanti-nantikan. Nanti, nanti, nanti. Menangguh-nangguhkan. Padahal sudah ada uang untuk membayarnya. Maka itu termasuk kezaliman. Nah, dikarenakan hak orang lain sudah dirampas olehnya. Mungkin orang tersebut, orang yang dihutanginya, dia mau menggunakan uang tersebut untuk menggolangkan perdagangannya, untuk modal dan sebagainya. Nah, dan keadaan orang tadi menahan-nahannya. Tidak membayar hutangnya. Padahal sudah jatuh tempo. Dan juga ada uang untuk membayarnya. Maka ini kita kezaliman. Nah, berbeda seandainya kalau seandainya yang punya hutang tersebut, dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Nah, nah kalau keadaannya demikian, tentunya yang dia memberikan hutang harus sabar. فَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَبِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ Kalau seandainya yang mempunyai hutang dalam keadaan susah, maka tunggulah sampai ada kemudahan baginya. Itu Nah, jangan seperti bank misalnya. Ditunggu, ditunggu. Akan tapi ada bunganya. Sudah kesulitan, tambah bunga lagi. Kasihan. Nah, atau rentenir, rentenir. Nah, terus kalau telat tambah bunga lagi, telat tambah bunga lagi. Inilah yang dimaksud dengan riba. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau yang mempunyai hutang dia dalam keadaan susah, tunggulah sampai dia mampu. Nah, tunggu sampai dia mampu. Dan tentunya yang punya hutang pun berusaha untuk lunasi hutangnya. Nah, dan sekali lagi, di antara bentuk kezaliman dalam masalah harta, orang kaya yang mempunyai hutang, jatuh tempo hutangnya, ada uang untuk membayarnya, kemudian dia menangguh-nangguhkannya, menanti-nantikannya. Nah, itu masuk kezaliman dalam masalah harta. Dan juga yang ketiga, kezaliman dalam masalah kehormatan. Mencela mencaci, memaki saudaranya, menggibahi saudaranya. Nah, ada ini masuk kedoliman. Di mana semua jenis kedoliman, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun berkaitan dengan hak-hak manusia, hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kegelapan yaumul kiamah Rasul mengatakan, "Ittaqul zulma فَإِنَّ ظُلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Hati-hatilah kalian kepada kezaliman. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, maka tentunya seorang muslim harus bersifat adil. Dalam segala hal. Dan keadilan yang paling tinggi, keadilan yang paling besar adalah at-tauhid. At-tauhid. Walaupun banyak orang menirukan keadilan-keadilan. Tapi kalau seandainya tidak dibangun dan tauhid, maka bukanlah keadilan. Nah, walaupun disuruh-suruhkan keadilan, keadilan dan sebagainya di jalanan, di podium-podium dan sebagainya, kalau seandainya tidak di atas tauhid, bukanlah keadilan. Keadilan yang sebenarnya yang paling besar, keadilan yang dibangun di atas tauhid. Nah, kemudian selanjutnya keadilan antara sama hamba Allah Subhanahu wa taala menempatkan suatu pas tepat dengan tempatnya. Ini adalah keadilan. Baik. Baik kembali kepada di syafa'ah. Syafa'ah al mantiyah sekali lagi adalah syafa'ah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinafikan di hari kiamat sampai Allah mengatakan la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah di hari kiamat tidak ada jual beli, tidak ada khullah persahabatan dan tidak ada juga syafaat. Nah, jadi syafaat yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Syafaat yang tidak diiringi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan syafaat yang tidak didasari dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syafaat yang batilah. Nah, وشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله Dan yang kedua yaitu syafaat al-musbitah yang ditetapkan. Yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasafi'ul syafi'ul mukarram bis syafaah. As-syafi' syafi yang memberikan syafaat maka terhormat dengan syafaatnya. Dikarenakan ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga para malaikat, kemudian juga orang-orang soleh, kemudian juga anak-anak dari kaum muslimin. Nah, maka mukarram pemberi syafaat ini mukarram termuliakan dengan syafaatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahibu syafaat udmah Beliau adalah pemilik syafaah al-uzma, syafaah yang besar, yang agung. Tatkala yaumul qiyamah nanti, fil mawqif, manusia mereka pergi kepada para ambia, kepada para nabi, meminta syafaat kepada mereka. Tapi mereka minta uzur. Nabi Adam minta uzur, tidak bisa berikan syafaat. Kemudian pun mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam Nabi Nuh pun tidak bisa minta syafaat, minta udhu. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak bisa juga. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad pun tidak bisa langsung memberikan syafaat ketika itu. Akan tapi beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sampai beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya dan terus dalam keadaan sujud. Minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tiada ada tiada seorang pun memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah sujud, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah izinkan. Allah katakan, "Irfa rasak Wakul tusma' wasfa' tusafah. Angkatlah kepalamu. Katakanlah akan didengarkan permintaanmu. Wasfa' mintalah syafaat akan diberikan syafaat kepadamu. Nah, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikanlah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saat yang pertama. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harus ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang disyafaatinya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada ahli tauhid, kepada orang yang bertauhid, kepada orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Nah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Dikatakan syarat syafaat sekali lagi harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang syafaatinya. Nah, kalau seandainya mereka orang-orang kafir, maka menafikan syafaat bagi mereka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mendapatkan syafaat. Nah, tidak ada syafaat bagi mereka di hari kiamat nanti. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Abu Talib. Abu Talib dia dapat syafaat. Padahal dia orang kafir. Abu Talib dapat syafaat akan tapi bukan syafaat yang membebaskan daripada neraka. Syafaat hanya meringankan daripada adab neraka. Nah, Bukan membebaskan daripada adab neraka, akan tapi meringankan daripada adab neraka. Dan seringan-ringannya adab neraka, memakai teropah pada kakinya, mendidih sampai kepada otaknya. Ini seringan-ringannya adab neraka. Nah, dan Abu Thalib hanya diringankan saja adabnya. Dan ringannya semacam itu. Tentu menyakitkan sekali. Memakai teropah daripada api neraka. Nah, pada kakinya panasnya mendidih sampai kepada otaknya. Ini seringan dengan adab neraka. Menyakitkan sekali. Apalagi yang berada di keraknya neraka. Nah, sekali lagi syafaat ini bagi ahli tauhid, bagi kaum mukminin. Maka orang-orang mukmin nanti semuanya akan mendapatkan syafaat. Ada yang syafaat bentuknya untuk masuk ke dalam surga secara langsung. Ada juga syafaat bagi orang yang dia mau masuk ke dalam neraka, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Langsung masuk ke dalam surga. Ada juga syafaat bagi orang yang dia sudah masuk ke dalam neraka, kemudian akhirnya masuk ke dalam surga. Berbeda-beda keadaannya. Sesuai dengan amalan-amalan orang mukmin tersebut. Nah, dan Rasulullah SAW mempunyai syafaat yang khusus hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti syafaat uzma dan juga syafaat untuk membuka pintu surga. Nah, di mana ketika tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu surga. Akan tapi yang pertama membuka pintu surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuklah umatnya dan juga umat sebelumnya. Nah, dan juga syafaat Rasulullah kepada Abu Thalib pamannya meringankan daripada ada neraka. Ini syafaat yang khas yang khusus bagi Rasulullah SAW. Adapun syafaat yang umum, syafaat yang dimiliki oleh orang-orang saleh ataupun para malaikat ataupun anak-anak kecil ini syafaat yang umum. Nah, والمشروع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد العلم dan yang disyafaati padanya yaitu orang yang Allah ridhoi ucapannya amalannya setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah indahu Tidak ada yang memberikan syafaat di sini kecuali dengan izinnya. Nah, sehingga jelas ya sekali khulasah ringkasan pada pembahasan kita ini bahwa syafaat ada dua ada syafaat yang manfiyah ada syafaat yang musbitah syafaat yang manfiyah yang dinafikan yang tidak ada dari syafaah yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala tentunya tanpa izin dari Allah dan juga tanpa ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syafaah bagi orang musyrik tidak berguna. Syafaah untuk orang-orang kafir tidak berguna. Dikarenakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaah yang musbitah yaitu syafaah yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bagi orang yang Allah ridhoi yaitu mereka ahli tauhid orang-orang mukmin orang-orang muslim selesai daripada kaidah yang kedua insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang kaidah yang ketiga kalau ada pertanyaan silahkan Allah barakallahu Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya tentang mendoakan dan hak muslim. Mengenai berdoa terutama masalah mengucapkan salam. Di tempat saya ada tren dalam suatu rapat pertemuan ada dua orang atau lebih sengaja mengucap salam berbarengan. Kompakan. Bagaimana cara menjawabnya? Apakah cukup satu kali saja atau disesuaikan jumlah orang yang bersalam itu. Boleh atau tidak mengucap salam dengan cara tersebut. pasti haram hukumnya. Ya, berapa sih? Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya mau menanyakan apa hukuman Atau kafarat Yang harus dikerjakan Atau dibayarkan bagi orang yang suka melakukan onani dan orang yang suka melanggar janji. Apakah setiap janji termasuk sumpah? Eh. Ada kafarat bagi orang yang melakukan onani. Anda tidak dapatkan riwayat yang sahih tentang kafarat tertentu. Yang jelas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan onani merupakan perkara yang haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya tentang orang-orang yang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Nah, telah berbahagia orang-orang mukmin. Di antaranya alladzina hum li furujihim hafidun. Yaitu mereka yang menjaga fardhi-fardhi mereka. Baik dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum li furujihim hafidun. Kecuali kepada istri mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu mahrumin. Kecuali pada istri mereka dan pada budak-budak mereka. Nah, sehingga orang-orang yang mukminnya akan berbahagia yaitu mereka yang menjaga menjaga farji farjinya dibolehkan pada dua hal pada istri-istrinya dan pada apa pada budak-budaknya faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun Allah mengatakan dan siapa saja yang mencari selain kedua itu maka dialah orang yang melampaui batas sehingga kalau dia onani menggunakan tangan. Nah, atau dengan media yang lainnya, maka ini hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Dan tadi hukumannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya tobat dan tidak mengulangnya lagi. Saya. Kemudian janji sekarang. Apakah janji termasuk Adapun kalau sumpah ini ada kafaratnya. Adapun janji beda dengan sumpah. Kecuali kalau dia berjanji, kemudian dia mengucapkan Allah demi Allah. Nah, demi Allah saya besok akan begini dan begitu. Makanya termasuknya sumpah. Tapi kalau dia berjanji tanpa dengan sumpah, maka beda ini bukan sumpah. Teh, Kalau misalnya dia berjanji, saya besok ke rumahmu. Sungguh, saya besok ke rumahmu. Kemudian tanpa ada ulur, tanpa ada yang lainnya, dia tidak pergi ke rumahnya. Apakah sumpah atau tidak? Ini bukan sumpah. Teh. Dan ini termasuk di antara ciri orang-orang munafik. Tidak kadaba Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wada akhlafa wa idza tumina khana. Rasul menyebutkan nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ayatul munafik, ciri orang munafik ada tiga. Di antaranya apabila bicara dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dipercaya dia khianat. Jadi kemunafikan. Baik. Beda dengan sumpah. Kalau sumpah mengucapkan wallahi demi Allah. Nah, ini sumpah dan sumpah kalau ada seorang melanggarnya bersumpah untuk melakukan ini dan itu kemudian dia dilakukan maka ada kafarohnya deh Allah memberikan pilihan di antara membebaskan budak atau it'am memberikan makan teh atau kiswah kiswah memberikan pakaian dan kalau tidak bisa maka dia saum selama empat hari. Allah Taala ada. Maka yang berjanji dia ingkar dia khianat maka dia ingkar janjinya maka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meminta maaf kepada orang yang dia ingkari. Tapi pertanyaannya insya Allah kita jawab pada kesempatan yang lain.